terhadap saudara sendiri, ya, melakukan makar terhadap uh, dakwah Islam, ya, melakukan makar terhadap kaum muslimin, ini merupakan satu perbuatan dosa besar, perbuatan dosa besar. Bahkan, ya, uh, ini termasuk salah satu tanda-tanda kemunafikan, ya. Nabi SAW mengatakan al-munafiku khibbun la'im. Ya, khibbun la'im. Orang munafik itu adalah orang yang penuh makar dan hina ya maka ya eh, dosa salah satu dosa besar yang disebutkan di sini ya di dalam kitab Al-Kabair ini adalah makar dan tipu daya, al-makru wal khadi'ah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya dalam surat eh, Fatir ayat 43, "Wala yahiku makrus sayyi'u illa bi ahlih." Rencana jahat itu tidak akan menimpa selain kepada orang yang merencanakannya sendiri. Ya, sebagaimana kata pepatah orang tua orang tua kita, siapa yang menggali lubang maka dia akan terprosok ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Senjata makan tuan. Ini merupakan e, balasan yang setimpal bagi orang-orang yang melakukan tipu daya. Balasan di dunia ya sebelum nanti balasan di akhirat ya akan disediakan baginya panji ataupun e, bendera pada hari kiamat ya khusus untuk orang-orang yang ya, melakukan godar yaitu pengkhianatan, melakukan tipu daya, makar yang jahat. Makar tentunya ada dua, ada makar yang eh, baik ya, makar di dalam peperangan ya, tipu daya di dalam peperangan itu adalah suatu yang dibolehkan. Salah satu dusta yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makar di dalam peperangan ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-harbu khadi'ah perang itu tipu daya. Namun di sini e, jenis yang kedua dan inilah yang kita bicarakan dan kita bahas di sini yang merupakan salah satu dosa besar yaitu al makrus sayyi. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan sebutan al makrus sayyi. Wala makar yang jahat. Makar yang jahat. ya, makar kepada teman sendiri, menjegal teman seiring, menggunting dalam lipatan, ya musuh dalam selimut. Nah inilah yang hakikat makar yang jahat tadi. Ya sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari lima perkara. Salah satunya adalah ya eh, eh, teman yang penuh dengan tipu daya, ya teman, sahib, ya ataupun kawan, sahabat yang penuh dengan tipu daya matanya selalu memandang ke arah kita, artinya dia menunjukkan perhatian kepada kita seolah-olah dia cinta dan sayang kepada kita, tapi qalbuhu yar'ani, ya hatinya senantiasa memata-matai kita menunggu ya kapan ya ataupun bila kita uh, lengah ya kemudian dia ya menjatuhkan dan menginjak-injak kehormatan kita. Nah, ini adalah suatu uh, eh, keburukan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya, yaitu punya teman tapi penuh makar, punya teman tapi penuh dengan makar. Eh, di dalam suatu hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al makru wal khadi'atu finnar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al makru wal khadi'atu finnar. Makar dan tipu daya itu di dalam neraka makar dan tipu daya itu di dalam neraka. Artinya balasan dan ganjaran yang setimpal bagi orang-orang yang melakukan makar dan tipu daya yang jahat adalah neraka. Itulah balasan yang pantas untuk mereka. Di sana ada sebuah hadis, tapi hadisnya didaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis daifah ya la yadkhulul jannah khibbun wala bakhilun wala mannan ya penipu orang kikir dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian itu masuk eh, mas, uh, tidak akan masuk surga ya tidak akan masuk surga namun hadis ini ya, ini diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi akan tetapi ini hadis didhaifkan oleh Syalbani di dalam ya, eh, kitab beliau ya di antaranya silsilah hadis dhaifah nah tadi sudah kita sebutkan bahwa tipu daya dan makar ini adalah ciri-ciri orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka orang-orang munafik itu hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipu daya mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembalas tipu daya wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar tapi Allah Subhanahu wa taala punya makar yang lebih hebat daripada makar mereka. Makar mereka adalah makar yang sayyi, makar yang jahat, makar yang penuh dengan kezaliman. Ya, dan makar yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap mereka adalah makar yang terpuji yaitu menunjukkan bahwa Allah kuasa untuk membalas tipu daya mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala dan dialah Rabb yang menyebut dirinya sebagai Al-Wahidul Qahar, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Wahidi mengatakan di dalam tafsirnya, di dalam uh, kitabnya berkaitan dengan ayat tersebut, beliau mengatakan mereka itu yaitu orang-orang munafik itu akan diperlakukan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang penipu kepada korbannya. Nanti mereka akan diberi cahaya seperti orang-orang yang beriman. Ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka cahaya seperti halnya orang-orang yang beriman. Lalu ketika mereka berjalan melewati sirat, ya, berjalan melewati sirat, cahaya mereka pun dipadamkan. Cahaya mereka akan dipadamkan sehingga tinggallah mereka dalam kegelapan dan ini adalah suatu kondisi yang sangat menakutkan ya bayangkan kita mengetahui apa yang yang ada yang terpampang di hadapan mata kita ya berupa kengerian dan kedahsyatan di sirat ya di mana sirat itu ada pengait-pengait ya yang tajam lebih tajam daripada pedang dan lebih halus ya daripada sutra itu akan dilewati oleh setiap insan wa imminkum illa wariduha tidak ada satu orang pun dari kamu pasti akan melewatinya di kanan dan di kiri sirat itu ada dua perkara yang senantiasa mengintai manusia yaitu amanah dan silaturahim orang-orang yang mengabaikan amanah mengkhianati eh, amanah jangan berharap bisa melewati sirat itu dengan mulus atau dengan selamat Demikian juga orang-orang yang suka memutus tali silaturahim, jangan berharap bisa melewati sirat itu dengan mulus dan selamat sampai ke tujuan. Kedua perkara itu senantiasa mengintai. Orang-orang munafik yang melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala, makar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bentuk makar yang paling keji, bentuk makar yang paling e, besar, ya, merupakan dosa besar yaitu membuat makar terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, mereka qamu ila salati, ya, mereka bangkit mengerjakan salat wahum kusala dalam keadaan mereka ma ma malas. Wala Allah illa qalila, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala melainkan sedikit saja. Mereka berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Jadi makar dan tipu daya yang paling besar adalah makar seorang hamba kepada Robnya. Makar seorang hamba yang lemah, fakir, tidak punya kuasa apa-apa, lalu dia berusaha mencoba untuk membuat makar terhadap Robnya yang maha perkasa. Inilah suatu kekonyolan. Ya, dia tidak akan dapat menang. Hamba ini akan kalah dan akan terhina. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik, berusaha untuk menipu daya, memperdaya, membuat makar terhadap Allah Subhanahu wa taala tapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipu daya mereka. Nah, itu di dunia. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka seperti itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya seolah-olah mereka dapat berjalan. Mereka tahu apa yang ada di hadapan mereka. Ya, yang mana sirat ini akan terbentang di atas punggung neraka. Sirat itu terbentang di atas punggung neraka dan jangan bayangkan bahwa sirat itu seperti jembatan yang biasa kita lalui nampak ujungnya sehingga kita dapat berusaha untuk mengejar sampai ke ujung. Ini adalah satu jembatan ataupun titian yang sangat panjang yang tidak akan terlihat ujungnya. Manusia-manusia yang melewatinya bermacam-macam. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti berlari, menunggang unta, menunggang kuda. Ada yang mengesot, ya dan bahkan ada yang terkait dan jatuh ke dalam jurang neraka. Begitu kedahsyatan yang mereka lihat ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan cahaya kepada mereka. Lalu cahaya itu tiba-tiba dipadamkan hingga mereka tinggallah mereka dalam kegelapan. Mereka di dalam kegelapan. Tidak tahu kemana harus melangkah. Apa yang harus dilakukan. Inilah satu kedahsyatan yang sangat mengerikan pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan mereka seperti itu. Nah, di dalam satu hadis yang lain dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW alaihi bersabda, "Wa ahlun nari khamsatun." Ya, penghuni neraka itu ada lima. Penghuni neraka itu diantaranya ada lima. Wa dzakara minhum rajulan la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa eh, yukhdi'uka ya an ahlika wa malika ya beliau menyebut salah satu di antaranya yaitu seorang laki-laki yang pagi hari ataupun sore hari selalu menipumu tentang keluarga dan hartamu ya selalu melakukan makar dan khadi'ah melakukan tipu daya ya ada manusia yang karakternya seperti ini suka melakukan tipu daya khianat ya menjadi seorang pengkhianat ya melakukan tipu daya kepada kaum muslimin tipu eh, lebih dari itu dia melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala tipu daya kepada sunnah tipu daya kepada penguasa ya tipu daya kepada kaum muslimin tipu daya kepada bahkan mungkin kepada ya sahabatnya sendiri ya kepada sahabatnya sendiri nah ini adalah suatu sifat yang sangat tercela dan sangat hina merupakan salah satu sifat dan tanda-tanda nifak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al munafiku khibbun laim. Ya, seorang munafik itu khibbun. Ya, artinya di sini khibbun di sini adalah orang yang penuh dengan tipu daya, tidak bisa dipercaya, suka berkhianat, menggunting dalam lipatan, menjegal teman seiring. Ya, seolah-olah dia mesra dengan kita, berjalan bersama kita, ya tapi di belakang dihancurkannya dan dirobek-robeknya kehormatan kita. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi berlindung dari punya teman seperti ini. Ya, punya teman tapi penuh dengan makar dan tipu daya ini. Maka dari itu para pemirsa yang berbahagia ya, janganlah kita melestarikan dan mempertahankan sifat ini pada diri kita. Janganlah menjadi pengkhianat, janganlah menjadi orang yang suka menggunting dalam lipatan, menjegal teman seiring. Sungguh tidak ada yang lebih sakit daripada dikhianati. Maka jauhilah sifat khianat, sifat makar dan tipu daya, sebab ini adalah sifat yang sangat tercela, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipenji pula oleh manusia. Tidak ada orang yang suka dibohongi, tidak ada orang yang suka ditipu, tidak ada orang yang suka dicurangi. Ya. Apakah kita suka menjadi orang yang menjadi korban tipu daya dan makar orang lain? Ya, waliyadzubillah, tentunya orang-orang manusia akan marah kepada kita. Akan mengutuk kita, bahkan melaknat kita. Berapa banyak orang-orang yang seperti ini profesinya, menjadikan tipu daya dan makar ini sebagai profesi. Tiap hari kita Ya lihat orang-orang seperti ini bergentayangan. Ya. Apalagi sekarang ini melalui HP misalnya modusnya macam-macam. Ya, menawarkan produk dengan misalnya ya di SMS, tolong ya kirimkan ke rekening ini saja ternyata itu adalah tipu daya. Ya, menawarkan produk dengan potongan sampai diskon 50% ternyata tipu daya, kecurangan-kecurangan, penipuan-penipuan yang banyak terjadi ya. Nah, ini merupakan satu eh, kita katakan fenomena yang berkembang di masyarakat yang menunjukkan bahwa memang ya ini eh, menjadi satu penyakit di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Masih banyak ya di antara kita yang masih suka melakukan tipu daya kepada saudaranya sendiri, ya kepada kaum muslimin, ya. Bahkan para pemirsa yang berbahagia kepada kafir dini, orang-orang yang mendapat perlindungan di negara ini itu walaupun itu kita berbeda agama dengan mereka, ya kita tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan dan pengkhianatan-pengkhianatan seperti ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Sebagian orang melakukan takwil, wah mereka orang kafir. Ya, peperangan adalah tipu daya. Lalu mereka ya seenaknya melakukan tipu daya terhadap orang-orang yang mereka anggap berseberangan dengan mereka atau orang-orang yang mereka anggap ya kafir atau sejenisnya. Nah, ini adalah suatu kejahatan. Ini adalah suatu takwil yang sangat batil. Ya, berkenaan dengan ayat ini, ya, Ibnu Katsir menjelaskan ya, hingga terhadap hak orang-orang kafir sekalipun Allah Subhanahu wa taala tetap tidak menyukainya, yaitu innallaha la yuhibbul khainin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Surat Al-Anfal ayat 58. Ya. Jadi seorang muslim haruslah menjadi seorang yang amanah, dapat dipercaya, yang menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Innallahi ya, innallahi ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Jadi kita tidak boleh berkhianat walaupun kepada orang-orang kafir. Apalagi kepada saudara-saudara kita sama kaum muslimin. Kalau kita datang ataupun mendatangi pasar-pasar kaum muslimin pada hari ini, ya kita prihatin. Ya, banyak sekali penipuan-penipuan di dalamnya, misalnya mengurangi takaran dan timbangan, ya atau mencurangi menjual barang-barang yang ternyata Eh, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ya menyembunyikan keburukan dan aib pada barang dagangan dan tipu daya-tipu daya lainnya, ya mengurangi sukatan, ya mempermainkan ya meteran dan uh, sejenisnya. Ini masih banyak terjadi di eh, pasar-pasar kaum muslimin. Seharusnya kita kaum muslimin harus menjadi contoh yang terdepan di dalam akhlak yang mulia, ya di dalam amanah, karena amanah ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali untuk dimiliki. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu kunci keberhasilan dakwah beliau adalah ya akhlak mulia yang beliau miliki. Di antaranya yang terpenting adalah amanah. Ya, hingga beliau digelari Al-Amin, seorang yang amanah, yang dapat dipercaya, yang jauh dari makar dan tipu daya. Nah, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan tipu daya yang jahat bahwa tipu dayanya itu akan kembali kepada dirinya. Coba lihat orang para pedagang, para peniaga, pebisnis atau siapapun apapun profesinya, ketika dia melakukan tipu daya ya di dalam pekerjaannya itu coba lihat perdagangannya hancur, perniagaannya bangkrut ya karirnya akan eh, jatuh apabila dia melakukan tipu daya. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ya mensifati hamba-hambanya yang beriman ya sebagai hamba-hamba manusia yang senantiasa menjaga amanah dan perjanjian mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun dan orang-orang yang senantiasa memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan memenuhi perjanjian-perjanjian yang dibuatnya. Inilah yang menjadi keistimewaan kaum muslimin. Maka berkenaan dengan ayat yang kita bacakan tadi, Innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba orang-orang yang berkhianat. Ya Ibnu Kathir menjelaskan hingga terhadap hak-hak orang kafir sekalipun. Allah Subhanahu wa taala tetap tidak menyukainya. Khianat. Ya berkhianat, melakukan makar yang jahat. Ya melakukan makar yang jahat, tipu daya, khadiah yang jahat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim bin Amir, ia mengatakan, Muawiyah ya tengah berjalan di daerah Romawi antara dirinya dan mereka terdapat batas waktu perjanjian. Ada satu perjanjian yang disepakati antara beliau dan pasukan Romawi. Maka Muawiyah bermaksud mendekati mereka. Ya, mendekati perbatasan dan apabila batas waktu perjanjian sudah berakhir, maka ia akan menyerang mereka. Tiba-tiba datang seorang yang sudah tua yang mengendarai hewan tunggangannya berkata kepadanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepatilah perjanjian dan janganlah berkhianat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana bainahu wa baina qaumin ahdun, fala yahillanna 'uqdatan wa la yashuddaha hatta yanqadiya amaduha." Au yanbid au yanbid au yanbid ilaihim ala sawa' Barang siapa yang antara dirinya dengan satu kaum terdapat perjanjian, maka hendaklah ia tidak melepaskan tali perjanjian itu dan tidak menguatkannya sebelum berakhir batas waktunya. Atau ia mengembalikan perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Jadi di sini coba lihat ya, e, orang tua ini melarang. Ya, siapa orang tua ini nanti akan disebutkan. Melarang Muawiyah melakukan perbuatan seperti itu karena itu adalah suatu tipu daya yang tidak baik. Itu adalah suatu bentuk pelanggaran perjanjian. Yaitu menunggu batas waktu sudah hampir berakhir, dia sudah uh, beliau sudah menunggu di batas uh, wilayah untuk menyerang. Nah demikian. Maka sampailah berita itu kepada Muawiyah dan kemudian ia rujuk kembali. Ia menarik kembali pendapatnya, ia menarik kembali pasukannya. Ternyata orang tua itu adalah Amr bin Abbasah. Salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Nah, apabila terhadap orang kafir saja ya kita tidak boleh khianat, tidak boleh melakukan makar yang jahat, apalagi terhadap saudara kita sesama kaum muslimin, sesama ahlus sunnah. Apalagi itu masih ada kaitan kerabatan dengan kita misalnya ya ada sebagian orang yang tega-teganya dia ya mengkhianati berbuat makar dan tipu daya terhadap keluarganya sendiri ya terhadap orang tuanya terhadap saudara-saudaranya, terhadap paman-paman dan bibi-bibinya. Ya, eh, di sini dia sudah melanggar dua hak, hak kekerabatan dan hak sebagai sama kaum muslimin. Nah demikian. Begitulah kalau seorang itu sudah gelap mata, apapun yang dilakukannya dia tidak pikir-pikir lagi. Ya. Maka apabila ya tadi kita sebutkan terhadap orang kafir saja kita tidak boleh khianat, tidak boleh melakukan makar yang jahat, al makru sayyi, ya apalagi terhadap saudara kita sesama kaum muslimin. Nah, bagaimana seandainya kalau kita dikhianati, kalau kita dicurangi, apakah kita harus membalasnya? Harus membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan? Tidak. Janganlah balas khianat dengan khianat. Karena kalau kita balas khianat dengan khianat, maka kita telah melakukan hal yang sama dengannya maka tidak ada beda antara kita dengannya. Maka khianat jangan dibalas dengan khianat. Ya, nah demikian. Janganlah kita membalas khianat dengan khianat karena khianat adalah sikap dan sifat yang sangat tercela. Pengkhianatan itu adalah keburukan yang sama sekali tidak baik. Tidak membawa kebaikan. Makar yang jahat itu sama sekali tidak baik dan tidak membawa kebaikan. Maka kalau adalah saudara kita yang berbuat makar yang jahat kepada kita, maka janganlah kita membalas dengan membuat makar yang jahat pula kepadanya. Ya, makar yang baik boleh, yaitu bagaimana menuntunnya supaya kembali kepada jalan yang benar dengan melakukan tipu daya yang baik. Ya, siasat yang baik, bagaimana menuntunnya kepada jalan yang benar. Unsur akhaka zaliman au madluman kata Nabi saw. tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalim, yang zalim maupun yang dizalimi. Bagaimana cara menolong orang yang zalim? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau menolong orang yang didolimi, kami sudah tahu caranya. Tapi bagaimana cara menolong saudara kami yang berbuat zalim?" Nabi mengatakan, "Tamna'u an dulmi." Tahanlah dia dari kezalimannya. Wadhalika nasruhu lahu. Itulah ya cara menolong saudaramu itu. Ya, cegah dia dari kezalimannya, cegah dari makar jahatnya, ya. Nah, demikian. Tapi jangan balas makar jahatnya dengan berbuat makar jahat yang serupa pula terhadapnya. Jangan jangan balas khianat dengan khianat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la takun man khanak. Ya, hadisnya sahih ya diriwayatkan oleh uh, Abu Daud dan disahihkan oleh Al Albani di dalam silsilah ahadis sahihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah khianati orang yang telah mengkhianatimu. Janganlah mengkhianati orang-orang yang telah mengkhianatimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membalas khianat yang dilakukan oleh manusia dengan khianat yang serupa. Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka dengan makar yang lebih dahsyat. Tetapi tidak membalas khianat mereka dengan khianat karena sifat khianat ini adalah keburukan murni yang tidak membawa kebaikan sama sekali. Tidak ada kebaikan sama sekali padanya, ya. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Allah mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 71, "Wa iyyuridu khianatak" Faqad khanullaha min qabl fa'amkana minhum. Wallahu alimun hakim. Akan tapi jika mereka bermaksud hendak khianat kepadamu yaitu para tawanan-tawanan itu maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu berkuasa terhadap mereka fa'amkana minhum Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan faqad khanullah ya fa khana alaihim mereka telah berkhianat kepada Allah, kemudian Allah berkhianat terhadap mereka. Tidak, tapi Allah mengatakan fa'am kana minhum. Allah menguasakan kamu atas mereka. Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Syaikh bin Utsaimin mengatakan, adapun khianat, maka tidak boleh sama sekali menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini. Karena khianat adalah sifat yang tercela secara mutlak. Jadi nggak boleh kita, tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat khianat. Sebab khianat itu adalah kecurangan terhadap amanat perjanjian dan itu sangat tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa, wa yuridu khianataka faqad khanallaha min qabl fa amkana minhum. Allah tidak mengatakan maka Allah mengkhianati mereka. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid jadi khianat itu tidak boleh dibalas dengan khianat. Maka janganlah kita mengkhianati saudara kita. Baik ya dengan mengambil hartanya tanpa hak, seperti misalnya meminjam tapi ya, dengan tujuan tidak ingin mengembalikannya, ya, mengambil hartanya dengan tujuan untuk membinasakannya. Sebagian orang datang ke sana kemari untuk minta modal, ya untuk melakukan suatu unit usaha ataupun usaha, ya ternyata dia sebenarnya tidak ingin berusaha, dia tidak tidak ingin membuat suatu unit usaha, tapi semata-mata untuk memudaratkan harta saudaranya. Ya, ketika diambil diputar lupa ya kepada saudaranya, ya tidak mengembalikan atau tidak menyerahkan uh, keuntungan misalnya ataupun perjanjian yang telah disepakati, ya kecurangan-kecurangan seperti ini masih banyak kita temukan di antara kita, di tengah-tengah kita ya. Nah, jadi termasuk di antara ya, kita katakan khianat ataupun e, kecurangan adalah seorang yang meminjam satu barang dengan niat untuk tidak mengembalikannya. Nah, berapa banyak di antara kita yang seperti itu? Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat yang tercela seperti itu. Nah, berapa banyak orang-orang yang memanfaatkan kemurahan hati sahabatnya? Ya, ia meminjam hartanya atau mengambil barangnya, tapi di dalam hatinya tidak ada sedikit pun keinginan untuk mengembalikan. Ya, dan atau melunasi hutangnya. Dan yang lebih parah lagi adalah ia memang punya niat busuk, punya makar yang jahat untuk menghancurkan saudaranya itu. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari manusia seperti ini. Nah, termasuk bentuk khianat adalah seorang yang tidak menyerahkan hasil keuntungan dari usaha yang ia kelola bersama sahabatnya. Ya, sebagai modal misalnya. Dia sebagai pengelola atau dari barang yang ia ambil dari sahabatnya Nah, kasus seperti ini banyak sekali terjadi di kalangan ikhwah. Ya, ia mengambil barang dari usaha sahabatnya, lalu setelah barang tersebut laku terjual, ia tidak menyerahkan pembagiannya kepada saudaranya itu. Ya, barang habis uang nggak ada. Nah, demikian. Nah, ini kan memudaratkan saudaranya. Ini termasuk makar jahat sebenarnya. Ini termasuk khadiah, tipu daya. Ini termasuk khianat. Ya, tentu saja itu sangat merugikan usaha sahabatnya itu bahkan juga mungkin ya di samping it, uh, itu dapat merugikan kaum muslimin saudara-saudaranya yang lain yang terkait dengan usaha tersebut bayangkan bila usaha itu bangkrut kemudian gulung tikar akibat kecurangan seperti ini ya berapa banyak saudara-saudaranya yang lain yang juga turut menderita karena kehilangan mata pencaharian pekerjaan nah maka tunaikanlah amanah janganlah melakukan khianat dan janganlah berbuat makar yang jahat terhadap Islam dan kaum muslimin bahkan terhadap sesama manusia jadilah manusia yang dapat dipercaya ya tunaikanlah amanah dan jangan disia-siakan karena ya menunaikan amanah ya dengan tulus itu terhitung sedekah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al khazinul amin alladhi yuaddi ma umira bih tibatan nafsihi tibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqin Nabi mengatakan seorang bendahara yang amanah yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya ya dengan dengan ketulusan hati dengan senang hati maka ia termasuk orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, eh, para pendengar eh, Radio Roja dimanapun saudaraku berada, ya dosa besar yang ke 68 yaitu al-makru wal khadi'ah ya dosa besar melakukan makar jahat dan tipu daya. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman di dunia yaitu makar dan tipu dayanya itu akan kembali kepada dirinya. Makarnya, rencana jahatnya itu ya e, rencana e, niat niat busuknya itu, makar jahatnya itu akan kembali kepada dirinya. Siapa yang menggali lubang maka dia akan terperosok ke dalamnya. Nah demikian. Sudah banyak contoh-contoh sudah banyak ya eh, ibrah-ibrah yang dapat kita petik dari kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang curang, melakukan makar jahat, ya justru hancur karena makar jahatnya itu sendiri. Ya, disinilah kita membutuhkan ketulusan, keikhlasan, ya, ya kebersihan hati terhadap ya sesama kaum muslimin, ya terhadap manusia bahkan. Dan ini ya, di samping kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya secara tidak langsung kita juga telah mendakwahkan keindahan Islam kepada umat manusia dengan memiliki sifat amanah ini. Nah, demikianlah para uh, hadirin dan para pendengar ya, dan para pemirsa dimanapun uh, anda berada, hmm. ya kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pemirsa sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa lihada astaghfirullah li walakum disairin muslimin innahu huwal ghafurur rahim Nah, kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada alus tadi yang telah menyampaikan tausiah yang penuh manfaat dari materi Al-Kabair, dosa-dosa besar dan telah kita simak tadi penjelasan yang beliau sampaikan terkait dengan dosa besar berbuat makar dan tipu daya kepada kaum muslimin. Saudaraku seiman dimanapun Anda untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan sebagaimana biasa kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon 021 82 0812365543 atau pesan singkat 0819896543. Baik, untuk yang pertama kita coba angkat dari telepon. Naam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Ibu? Uh, eh, Umum Naura di manuari Papua Barat, Pak. Umum Naura di wanukari Papua. Silakan. Uh, ini uh, kita mau tanya uh, tentang ini apa? Tadi kan ini dosa desa besar begitu. Hmm. Terus dulu kan kita kita baru pindah dari kita pindah di mes begitu pak. Terus ini di sekelompok ada ada dua kubu gitu kelompok orang yang muslim tapi ya tidak pernah melakukan ini dan selalu memfitnah dan lain sebagainya. Terus hmm. uh, kelompok lagi itu uh, eh, non muslim gitu pak. Ah, di saya ini uh, mau mau apa bergaul dengan nah, karena yang non muslim itu lebih baik dengan yang muslim. Lebih baik ini. dari baru sisi... kemarin tuh saya juga. Hmm. Iya, hmm. yeah, baik. Baru kemarin tuh sama yang ini Pak tunggu <laughs> sama yang Iya. Uh, Ibu, mohon maaf, uh, inti dari pertanyaan Ibu sudah kami terima dan uh, karena keterbatasan waktu kami cukupkan. Kemudian kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan jawabannya. Nah, silahkan Ustadz. e, walau bagaimanapun ya seorang muslim tetap lebih baik daripada ya orang non muslim ya e, karena agama yang mereka iman yang mereka miliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang yang ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beriman kepada hari akhirat nah ini merupakan nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dari sisi lain itu banyak kekurangan-kekurangan mereka Nah, dalam hal ini ya ada beberapa kriteria dalam memilih teman. Di antaranya adalah ya Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan. Ya wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam at dan Abu Daud serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Artinya, janganlah kamu mengambil teman kecuali yang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, kecuali orang yang bertakwa. Bukan tidak boleh membuka hubungan dan sekedar berkawan ya, sekedar berkawan dengan orang-orang non-muslim, tapi jangan mengambil mereka sebagai sahabat karib atau sahabat. Allah Subhanahu wa taala ya telah e, menyebutkan di dalam kitabnya yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 118 Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun yang artinya hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil menjadi teman kepercayaanmu teman dekatmu teman curhatmu sahabat karibmu ya orang-orang yang di luar kalanganmu, yaitu orang-orang non-muslim. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengambil orang-orang di luar kalangan kita menjadi teman dekat, sahabat karib. Ya, kenal kita banyak kenalan, kenal dengan orang. Ya, nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Tetapi tapi beliau tetap bersahabat dengan orang-orang Muslim, dengan kaum Muslimin, dengan para sahabat. Ya, nah demikian. Kebaikan yang ada pada mereka jauh lebih besar. Nah, kalaulah kita dapati misalnya seperti yang ditanyakan tadi bahwa mereka ya akhlaknya misalnya adabnya tidak seperti tidak sebagus ya adab-adab dan akhlak-akhlak orang-orang non muslim maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menasihati saudara kita ya kita tetap menjadikan mereka sebagai teman sebagai sahabat kita dengan eh, dengan senantiasa memberikan nasihat ad-dinun nasihah salah satunya adalah li'ammatil muslimin agama itu nasihat Ya, dan salah satunya kata Nabi adalah nasihat untuk amatil muslimin, untuk segenap kaum muslimin. Saudara-saudara kita yang kita pandang akhlaknya mungkin kurang baik, adabnya mungkin kurang baik, maka kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada kepada mereka. Dan apabila mereka mendapatkan kebaikan itu dari kita, maka ini merupakan tabungan pahala bagi kita yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan mereka. Bersahabatlah dengan mereka. Ustadz berarti dilarang untuk berteman ataupun berkenalan dengan orang-orang kafir. Tidak, silahkan kita kenal dengan orang kafir. Tapi jangan menjadikan mereka sebagai teman dekat kita. Sebagai teman curhat kita. Sahabat karib kita. Sahabat dekat kita. Tetap kita berteman dengan orang-orang mukmin sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali ya dengan orang-orang muslim, ya dengan orang-orang mukmin. Nah, demikian uh, kepada uh, ibu yang bertanya tadi di uh, Papua uh, di Manokwari. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya kepada ibu untuk mendapatkan teman yang uh, saleh, ya teman yang uh, baik agamanya. Ini ada satu faedah mungkin yang dapat kita petik ya dari satu riwayat ya dari uh, Al-Qamah ya di dalam Sahih Bukhari ini kebetulan ya sedang diterjemahkan dan saya sampai kepada hadis ini yaitu kisah Al Al-Qamah yang berkunjung ke negeri Syam. Tadi ibu berkunjung ke Manokwari pindah tugas ke Manokwari. Nah ini Al-Qamah ya, dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya Ia pergi ke negeri Sam. Nah, ketika hendak memasuki masjid, ia berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah aku untuk dapat untuk mendapat seorang sahabat yang saleh." Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ya, teman yang saleh. Ya, di dalam riwayat lain dikatakan bahwa ia berkata, "Aku pernah berkunjung ke negeri Sam, lalu salat dua rakaat di sana, kemudian aku berdoa." Yaitu dia berdoa apa doanya ya Allah mudahkanlah aku untuk mendapatkan seorang sahabat yang saleh. Nah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Lalu ya ia pun datang ke satu majelis, tiba-tiba ada orang yang sudah tua duduk di sampingnya. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang tua ini?" Mereka mengatakan, "Ia adalah Abu Darda." Ya, maka aku berkata, "Sungguh aku telah berdoa kepada Allah agar memudahkanku ya e, mendapat dapat bersahabat dengan orang yang soleh dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan anda untukku. Nah demikian. Jadi dia bersahabat dengan seorang sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Darda. Ya, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan salah satu perkara yang perlu kita minta kepada Allah adalah mendapatkan teman yang soleh. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallah kelahiran demikian untuk Umu Naura di Manokwari, Papua. Untuk selanjutnya kita sudah terkoneksi dengan uh, Ibu Elmi Kartini di Rio. Kami persilakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum <coughs> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Eh. Uh, saya ingin bertanya tentang pengalaman sehari saya iya. masalah isyanat, mungkin tergolong isyanat. Uh, eh, uh, saya uh, telah lama hidup sendiri dengan tiga orang anak, empat orang anak. Hmm. tiga Ustaz maksudnya, iya. maaf. Uh, terus berusaha mencari nafkah menghidupi anak. Hmm. Terus ada seseorang yang datang kenal dengan saya, eh, Ber, berakhlak baik, manis, tak tutur katanya. Terus terus eh, eh, terjalinlah eh, satu hubungan kedekatan bahwa ingin eh, menyatukan hubungan ini dalam pernikahan. Iya. Selama Mungkin bergaul. di, uh, ringkas pertanyaan ya. dulu ya. Selama bergaul uh, eh, telah banyak mengganggu ke ekonomi saya. Hmm. Eh, terus kita menikah, dia hmm. mengaku telah mempunyai keluarga dan uh, istri dan minta izin untuk kita menikah, mereka merestui. Hmm. Uh, terus setelah menikah dengan segala macam ceritanya yang manis dan tanggung jawab, hmm. uh, saya merasa terpercaya gitu. Yeah. Iya. Uh, sekarang uh, tiga hari setelah menikah saya ditinggal dengan uh, tidak ada sedikit pun tanggung jawab dan setelah menikah itu saya mendapatkan seorang anak dan sa sampai hari ini uh, sampai hari ini tidak ada rasa tanggung jawabnya hmm. ditinggal begitu saja ya, terus uh, uh, apakah ini memang uh, hukum Allah atau peringatan buat uh, buat dia karena sampai hari ini komunikasi tetap nah, dia membutuhkan uh, bantuan dari saya untuk kehidupan ekonominya untuk sama masalah kerja untuk ke mendapatkan pekerjaan dari saya Baik. jadi uh, saya merasa tidak ada sedikit dendam dan alhamdulillah berlapang tetapi iman ini kadang-kadang turun Ustaz iya. Ah, gitu. Baik Ibu, terima kasih atas interaksi Ibu. Ya. Barakallahu Terima kasih banyak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, tentunya ini suatu uh, bentuk uh, uh, melepaskan tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam ya bahwa siapa yang memiliki dua istri lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ahadus siqaihi sakitun. Salah satu dari uh, sebelah dari tubuhnya itu timpang atau jatuh sebelah tubuhnya. Nah demikian. Ini adalah satu ancaman ya kepada orang-orang yang punya dua istri ya atau lebih, tapi dia tidak berlaku adil. Nah ini merupakan bentuk ya, lari dari tanggung jawab dan itu adalah satu kezaliman yaitu adalah satu kezaliman nah dalam hal ini tentunya e, ibu yang bertanya ya e, kita tentunya harus memahami bahwa e, segala yang terjadi di dalam e, kehidupan kita ini merupakan satu suratan takdir dan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kita harus menerimanya dengan sabar dan berlapang dada. Ya, kewajiban kita adalah memberikan nasihat kepada uh, suami kita itu agar dia kembali kepada jalan yang lurus, kembali melaksanakan tanggung jawabnya, ya membimbing dan menuntunnya. Mudah-mudahan ia kembali sadar, ia bertaubat atas kesalahannya dan melaksanakan tanggung jawab tanggung jawabnya kepada keluarganya. Ya, kita coba mungkin melalui lisan kita pinjam lisan orang lain ya mungkin melalui orang tuanya atau mungkin melalui sahabatnya ya yang dia dengar kata-katanya hingga dia menyadari bahwa ia telah melakukan satu kesalahan yang harus ditebusnya dengan kebaikan innal hasanat yudhibna sayiat kebaikan itu akan melenyapkan keburukan jika kita benar-benar bertaubat dan uh, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala jadi itulah yang mungkin yang bisa dilakukan oleh ibu ya, memberikan nasihat kepada suami, ya berlapang dada, menuntunnya karena tidak ada orang yang tidak salah, tidak ada yang tidak silap. Suami kita itu juga bukan malaikat ya. Nah demikian, anggaplah itu satu cobaan dalam hidup kita. Ya, cobalah perbaiki ya, cobalah perbaiki ya. E, nusus itu ada dua macam nusus yang dilakukan oleh uh, pihak istri itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an namun juga di sana ada nusus yang dilakukan oleh pihak suami nah bagaimana jika nusus itu dari pihak suami suami yang melakukan nusus yaitu pembangkangan kedurhakaan maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita kepada as-sulhu ya yaitu perdamaian as-sulhu khair perdamaian itu adalah lebih baik berdamai ya mencari jalan tengah, mencari solusi dari permasalahan itu lebih baik daripada ya kita uh, uh, melakukan hal-hal yang justru merugikan rumah tangga kita sendiri. Walau bagaimanapun ya uh, tadi ibu sudah terikat dalam satu tali pernikahan yang perlu diperbaiki hubungannya, yang perlu diselamatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada ibu dan memberikan kebaikan ya di dalam rumah tangga ibu dan semoga ya suami ibu itu dapat ya, kembali kepada jalan yang benar, bertobat dan menyadari kesalahannya dan ya menunaikan tanggung jawab tanggung jawabnya kepada keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakallah khairan atas jawaban yang Ustadz e, berikan demikian untuk Ibu di pekan baru tadi atau di Rio. Semoga bermanfaat. Kita angkat untuk selanjutnya dari telepon yang ketiga sudah ada seorang Ibu di Bekasi. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Bu. Ya, Pak Ustadz, saya mohon petunjuknya Pak Ustadz. Ini saya ter terhadap kakak adik beradik. Nah, itu kebetulan saya alhamdulillah adik saya duluan sunnah. Lebih lama daripada saya. Saya baru alhamdulillah masuk dua tahun ini. Tapi adik saya yang satu ini selalu dia ke keluarga, baik orang tua, baik ke kakak adik, masalah telepon kadang-kadang kita telepon lagi sholat, lagi lagi nggak tahu telepon besok baru kita tahu atau sesudahnya baik hmm. SMS-nya. Tapi itu kadang-kadang di adik saya yang itu ya, dia suka uh, seuzon gitu Pak hmm. Uh, kita tuh uh, kita lah hmm. kakaknya sendiri. Yeah. Nah, saya sudah kasih balasan atau saya sudah pernah nasihati langsung sudah lo SMS sudah, tapi tidak ada balasan itu ditanggapin. Baik. Apakah ini ujian buat adik saya, juga ujian buat saya? Ya. Mohon petunjuknya gimana saya terhadap adik saya? Karena saya sudah maksimal Baik. ke adik saya, lah, tapi masih dia tidak ada balasan. Ah, gimana? Apakah saya gimana lagi terhadap dia, Pak Ustadz? Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih buat atas interaksi Ibu. Kami persilakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang yang pertama tentunya ini adalah masalah di antara keluarga. Ya, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk tetap menjaga ya tali silaturahim, menghubung menghubungkan tali silaturahim. Ya, menghubungkan tali silaturahim itu justru kepada orang-orang yang memutus yang memutus tali silaturahim dengan kita, kita sambung. Itulah arti dari menyambung tali silaturahim. Ya, ya maka coba ini tetap dijaga tali silaturahim di antara keluarga itu jangan diputus walau apapun permasalahannya. Walaupun permasalahannya permasalahan yang berat seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu mengenai masalah warisan misalnya. Jangan sampai masalah-masalah duniawi seperti ini yang menghancurkan ya tali silaturahim di antara sama keluarga. Karena tadi kita ingatkan bahwa di akhirat nanti di sirat ketika kita akan menyeberangi sirat yaitu ada dua perkara yang mengintai manusia di kanan dan di kiri sirat. Salah satunya adalah tali silaturahim. Nah orang-orang yang suka memutus tali silaturahim, merenggangkan tali silaturahim, maka dia akan disambar oleh tali silaturahim ini dan dia akan terjungkal masuk ke dalam api neraka wal billah. Nah kemudian ya hendaknya seorang muslim itu tetap menjaga kebersihan hati Nah ini adalah satu hal yang sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya bahkan ajaran Islam sangat menitik beratkan hal ini. Hati yang bersih akan memudahkan kita dalam menjalin ukhuwah Islamiyah, di dalam menyambung tali silaturahim. Dan salah satu cara untuk memelihara jalinan eh, ukhuwah Islamiyah adalah berbaik sangka, berhusnuzon kepada saudara sama muslim. Ya, dapat memberikan toleransi dan memaklumi Ya sebab berbaik sangka itu akan membuka banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Sebaliknya, ya, berburuk sangka itu akan mendatangkan berbagai macam pintu-pintu kejahatan. Setan akan bermain di situ. Suuzon ini sangat berbahaya. Dari pintu inilah setan merusak hubungan di antara manusia, ya. Nah, maka dari itu hindarilah banyak berprasangka buruk. Nah, coba eh, ada satu eh, kita katakan teladan yang dapat kita ambil ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan dalam kisah hadisul ifki yaitu e, berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang Aisyah radhiyallahu anha yang mana Aisyah radhiyallahu anha dituduh dengan tuduhan yang mencoreng kehormatannya bahkan mencoreng kehormatan Rasulullah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah menyikapinya dengan sabda beliau ya ketika berita itu tersebar maka beliau mengatakan fa wallahi ma alim tu ala ahli illa khairan. Demi Allah aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Nabi saw alaihi wasallam mengedepankan husnuzan kepada Aisyah. Walaupun beliau belum dapat memutuskan kerana belum turun wahyu dari langit, tapi beliau tetap mengedepankan husnuzan. Tidak terpengaruh dengan berita-berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafikin. Maka dari itu hindarilah banyak berperasaan keburuk. Kadang-kadang perasaan keburuk itu justru Setelah kita mengetahui kenyataan sebenarnya ber, ber, eh, jauh berbeda 180 ya, derajat berbeda dengan apa yang kita sangka. Sering kali itu terjadi. Kita sangka seperti ini, ternyata sudah yakin kali kita dengan persangkaan kita tersebut yang yang eh, yang konotasinya buruk terhadap eh, saudara kita, ternyata apa? Kenyataan seben, se, eh, sebenarnya justru berbanding terbalik dengan apa yang kita sangka. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu, ya. Ternyata sebaliknya tidak seperti yang kita sangka. Maka hindarilah banyak berprasangka buruk. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar membersihkan hati dari prasangka buruk yang membawa dosa. Yang membawa dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsam." Ya hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka yang buruk ya curiga yang tidak pada tempatnya berlebihan karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa ya nah uh, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat ini mengatakan yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak prasangka Ya ini, yaitu tuduhan-tuduhan yang tidak pada tempatnya terhadap keluarga kata beliau terhadap kerabat dan orang-orang lain Karena sebagian dari prasangka itu adalah perbuatan dosa. Nah, maka jauhilah prasangka-prasangka buruk sebagai eh, dalam eh, sebagai bentuk kehati-hatian kita. Nah, Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Malik ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis ini sahih di uh, eh, riwayatkan juga oleh Al Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya ya iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna aqtabul hadis Ya, hindarilah oleh kamu dari banyak berprasangka karena prasangka itu ya adalah seburuk uh, sedusta-dusta perkataan, sedusta sedusta-dusta sebohong-bohong ucapan. Maka ya nasihat saya kepada ibu yang bertanya tadi ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan karunia dan anugerahnya kepada kita untuk dapat menjalin tali silaturahim ya sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Ya, kemudian hindarilah banyak berprasangka. Ya, nasihatilah saudara kita, tolonglah saudara kita. Ya, nasihat itu adalah ketulusan. Ya, bagaimana ketulusan kita untuk menyelamatkan saudara kita, bukan untuk membuatnya malah um, uh, lebih terpuruk, ya. Lebih terpuruk. Nah, itu bukan nasihat. Nasihat itu adalah bagaimana mengangkat saudara kita ya dari jurang kehancuran kepada keselamatan. Itulah nasihat. Ya, bukan justru memperparah keadaannya memperburuk keadaannya, membuatnya lebih terpuruk lagi. Nah, itu bukan nasihat. Maka beda antara nasihat dengan uh, eh, takyir yaitu uh, celaan ataupun ya menghancurkan ataupun mem mem memperburuk keadaan ya dengan uh, bentuk ya seolah-olah itu nasihat. Nah, demikian. Jadi, yang pertama adalah tetaplah jaga tali silaturahim, jangan putus tali silaturahim, pererat terus ya eh, kemudian ya lebih eh, lebih seringlah berkomunikasi karena banyak dari prasangka itu karena miskomunikasi salah komunikasi ya kurang komunikasi banyaklah berkomunikasi ya kemudian eh, berilah nasihat yang baik ya dan jelaslah jelaskanlah kepada eh, kepadanya dengan hikmah dengan santun apa yang sebenarnya terjadi ya bahwa ya bukan karena tidak mau mengangkat telepon misalnya bukan karena kadang-kadang begitulah Ya, kita nelpon seseorang nggak diangkat lalu kita berprasangka buruk kepadanya. Ya, kita datang ke rumahnya tidak eh, apa namanya tidak diizinkan bisa tidak diberi masuk kita berprasangka buruk kepadanya. Padahal di dalam Islam tuan rumah itu boleh menolak. Ya, jika misalnya tuan rumah mengatakan irji'u farji'u kata Allah Subhanahu wa taala. Jika tuan rumah mengatakan kembali ya kembali. Dan jangan disertai dengan prasangka buruk. Ya, karena itu hak dia. Nah, di sinilah kita Bagaimana kita bisa saling memaklumi di antara kita, saling memberikan toleransi dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang dibolehkan di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan. Barakallahu fiq untuk uh, Ustadz dan juga untuk Ibu yang bertanya tadi. Kemudian setelah tiga penelpon, kita selanjutnya akan mengangkat pertanyaan dari pesan singkat. Sudah ada beberapa pertanyaan yang uh, sama dari Pak Erwin di Aceh kemudian Pak uh, Abu Abdurrahman di Jakarta yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz saya Alhamdulillah uh, mendapatkan pemahaman yang benar mengenal Islam sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh dari Asatidah di Radio Roja dan Roja TV dan Alhamdulillah saya pun berupaya untuk mencari majelis ilmu di atas manhaj salaf namun saya bertemu dengan satu majelis yang mengaku di atas manhaj salaf akan tetapi melarang saya untuk mengambil ilmu dari Radio Roja dan Roja TV dengan anggapan para asatidnya tidak jelas manhajnya dan uh, merupakan uh, asatidah yang terpengaruh pada pemahaman hizbi yang jadi pertanyaan saya sebagai orang awam yang baru mengenal sunnah menjadi bingung apakah benar yang mereka tuduhkan ataukah ini termasuk makar jelek yang uh, termasuk ke dalam apa yang Ustaz jelaskan tadi. Mohon penjelasan dan nasihatnya bagi saya yang masih awam. Uh, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, pertama ya alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Pertama ya eh, kita eh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak memujinya atas ya kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah nikmat yang paling besar yaitu kita mendapat hidayah kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada manhaj yang hak, kepada akidah yang benar. Ini adalah nikmat yang harus kita senantiasa jaga ya dan kepada Bapak ya kita beri satu uh, wasiat dan pesan ya hendaklah kita tetap menjaga keistiqomahan di atas manhaj ini ya tetap uh, menuntut ilmu semangat menuntut ilmu menimba ilmu karena itu adalah pintu-pintu kebaikan ya nah demikian yang kedua ya terhadap orang-orang yang menyebarkan fitnah ke sana kemari ya menjelek-jelekkan dan memburuk-burukkan saudaranya tanpa alasan yang benar ini termasuk suatu kezaliman ya ini termasuk buhtan ya bukan sekedar ghibah tapi sudah buhtan yaitu menuduh sesuatu yang tidak ada pada saudara kita ya Nabi mengatakan kalau ada pada saudaramu itu ghibah tapi kalau tidak ada ternyata tidak seperti yang dituduhkan maka itu adalah satu buhtan satu kedustaan satu kebohongan, satu kezaliman yang besar, ya. Apalagi itu dapat menjauhkan manusia dari kebaikan ya sebagaimana yang kita ketahui bersama apa yang kita saksikan cukuplah menjadi bukti ya eh, yang membantah dan menolak eh, tuduhan-tuduhan yang disampaikan dilontarkan oleh sebahagian orang ya tuduhan-tuduhan itu sebenarnya tidak eh, tidak tepat ya nah demikian ya kita tahu bahwasanya asatiz yang memberikan nasihat dan pelajaran di Rojak TV maupun di uh, radio Roja maupun di TV-TV yang lainnya seperti Insan TV dan Ahsan TV dan semuanya mengajak manusia kepada manhat salaf, mengajak manusia kepada ya, akidah yang benar. Ya, maka uh, janganlah hiraukan dan dengarkan perkataan-perkataan orang-orang yang just, yang mereka sendiri tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka katakan. Ya, Cobalah tanya kepada orang yang melontarkan tuduhan seperti itu. Coba sebutkan bukti, satu bukti saja. Ataupun ya kita keterangan yang jelas terhadap bukti-bukti yang dilontarkan tadi. Tanyakan kepadanya apa itu hizbi. Ya, sebagian orang menuduh kita misalnya dengan tuduhan sururi. Kalau ketika dia ditanya tentang apa itu sururi, dia sendiri tidak paham. Dia sendiri tidak paham apa yang dituduhkannya kepada orang lain. Nah ini adalah perkataan yang tidak bertanggung jawab. Orang yang melontarkan fitnah itu sendiri tidak bertanggung jawab dan tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya dan tidak mengerti apa yang dikatakannya. Nah, maka tidak perlu kita me, e, me, menghiraukan ya, mendengarkan perkataan-perkataan seperti ini. Kewajiban kita justru memberikan nasihat kepada mereka. Ya, nah kalau ya misalnya ya ada orang datang kepada kita melontarkan tuduhan ataupun melayangkan fitnah seperti itu, maka coba lihat. Ya, katakan kepadanya saya sudah saksikan sendiri, saya sudah dengar. Coba Anda dengar sendiri apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita di Roja TV ataupun di Radio Roja. Mungkin dia belum nggak nggak tahu ya. Sebagaimana kata pepatah nggak kenal maka nggak sayang. Mungkin dia nggak mengerti, dia nggak tahu ya kemudian dia melontarkan tuduhan-tuduhan yang tanpa alasan dan tanpa ya bukti seperti itu. Nah demikian. Nasihati dia. Ya, jangan justru kita terpengaruh dengan kata-katanya. Ya kita yang memberikan nasihat kepadanya. Ya coba ya wahai saudaraku coba lihat, coba dengar, coba saksikan sendiri apa yang disampaikan. Apakah yang disampaikan itu keburukan? Apakah yang disampaikan itu kebaikan? Coba lihat sendiri. Nah demikian. Ya, itu sudah cukup menjadi bukti yang jelas dan nyata. Tidak usah kita hiraukan ya tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Yang orangnya sendiri yang melontarkan tuduhan ataupun yang e, mengatakan fitnah seperti itu sendiri tidak tahu menahu tentang apa yang mereka ucapkan. Ya, lalu apakah kita ikut-ikutan seperti itu atau ikut terlibat dalam perkataan-perkataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Ya, nah tentunya jawabannya adalah tidak ya maka ya syukurilah nikmat hidayah yang sudah sampai kepada kita ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dan nikmat ini tidak ada yang dapat menyainginya dan tidak ada yang dapat me menyamainya yaitu nikmat Islam ya kita alhamdulillah ya dibimbing Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim nah ini harus kita pertahankan kita senantiasa banyak-banyak berdoa Allah eh, Rabbana Afriq, alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kepadaku kesabaran dan wafatkanlah aku di atas ya, sebagai seorang muslim. Itu nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Ya, nikmat mendapatkan pemahaman yang benar di dalam agama, nikmat mengenal manhaj salaf. Ini adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pilih ya di antara hamba-hambanya yang muslim. Ya, orang yang mendapat nikmat Islam adalah orang yang Allah pilih dari sekian banyak hamba-hambanya. Ya, ya. Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang ya hamba-hambanya untuk masuk ke dalam agamanya. Nah, di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mendapatkan uh, Islam ini, eh, orang-orang uh, yang muslim ini, Allah Subhanahu wa taala pilih dari mereka orang-orang yang Allah beri nikmat sunnah. Ya, tidak semua orang mendapatkan nikmat sunnah, maka syukurilah itu jagalah itu ya di, salah satu caranya adalah ya dengan tetap menuntut ilmu agama ya dengan cara yang benar ya karena salah satu di antara tanda orang yang taubat taubatan nasuha taubat dari syirik taubat dari bid'ah taubat dari maksiat adalah dia rajin menuntut ilmu nah demikian ya kemudian jangan hiraukan kata-kata yang uh, tidak bertanggung jawab atau tidak dapat di uh, apa namanya kita kita ketahui ya kebenarannya, bahkan ya, jelas kebatilannya atau keburukannya. Wallahu alam bisawab. Baik, jazakallah heran atas jawabannya. Demikian untuk Pak Erwin di Aceh dan Pak Abdurrahman di Jakarta. Satu pertanyaan terakhir kita angkat Ustaz untuk ke sesi kajian ilmiah kita pagi menjelang siang ini. Ada pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustadz benar apa yang Ustadz sampaikan tadi terkait dengan sebagian uh, kaum muslimin bahkan mereka yang sering duduk di majelis taklim yang sering melakukan khianat dalam perkara jual beli, hutang piutang atau perkara muamalah lainnya. Yang jadi pertanyaan bagaimana kehukumnya bagi kita dalam perkara jual beli atau muamalah tersebut kita memilih orang uh, eh, non muslim atau orang kafir yang lebih amanah dalam hal ini. Terima kasih Ustadz. Berhubungan niaga dengan orang kafir itu dibolehkan, ya, tidak ada larangan di dalamnya. Nabi berjual beli juga dengan ya orang-orang non muslim, ya, dengan orang-orang non muslim. Cuma ya selama di sana masih ada kaum muslimin, ya, saya rasa ya karena kita mungkin belum menemui dan mendapati ya teman yang soleh. Ya, coba usahakan dan carilah sebagaimana riwayat yang kita sebutkan tadi, seorang yaitu Alqamah, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, habis uh, selepas melakukan eh, mengerjakan salat dua rakaat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ya mendapatkan teman yang saleh dan dia mendapatkannya. Dia mendapatkannya. Saya yakin di sana banyak orang-orang yang saleh, para penuntut ilmu yang saleh, ya, uh, salafiyun ataupun ahlu sunnah yang saleh, muslim yang baik ya banyak di sana cuma mungkin kita yang uh, kurang berinteraksi ataupun ya tidak mencari mereka ya nah demikian jadi selama ada orang muslim maka itu lebih baik walaupun kita katakan hukum asalnya tidak dilarang ya bermuamalah berniaga ya dengan orang-orang non muslim ya dengan orang-orang non muslim tapi kita hidup di negara muslim ya di sana masih banyak kaum muslimin yang baik akhlaknya insyaallah Nah, di sana masih banyak eh, sunnah yang para penuntut ilmu yang baik akhlaknya insyaallah. Nah, mungkin kita belum menemukan saja, maka banyak-banyaklah berdoa. Ya, mungkin kita kurang doa dan tidak pernah mungkin berdoa minta teman yang soleh. Kita mungkin hanya minta harta, minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, minta ya rezeki lancar dan lain sebagainya, minta kebaikan ya di dalam urusan dunia kita, tapi tidak secara khusus kita meminta kepada Allah teman yang saleh, sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya riwayat Al Imam Al Bukhari tentang al Alqamah yang datang ke negeri Syam sampai di sana dia sholat dua rakaat, dia masuk masjid sholat dua rakaat, dia berdoa. Yang dia doakan adalah ya Allah mudahkanlah bagiku untuk mendapatkan teman yang saleh. Karena seorang muslim itu akan mencari sahabat, dan Nabi tadi mengatakan la tusahib illa mu'minan janganlah bersahabat kecuali dengan seorang mukmin Nah, jadi selama masih ada kaum muslimin di sana, ya kalau bisa ya bermuamal berniagalah ya bantulah saudara-saudara kita sama kaum muslimin ya mungkin mereka juga membutuhkan pekerjaan, mereka juga membutuhkan ya penghasilan mata pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka ya. Nah, coba ya cari mereka ya. Pasti kita akan menemukan mereka ya di antara sekian banyak ya manusia-manusia yang mungkin berakhlak buruk pasti ada satu dua yang akhlaknya mulia. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Jadi ya <laughs> intinya ya e, bermuamalah ataupun ber, e, berhubungan dagang dengan orang non muslim itu dibolehkan pada hukum asalnya. Hanya saja kita tetap lebih memprioritaskan saudara-saudara kita eh, sesama kaum muslimin. Wallahu a'lam bisawab. Taib, terima kasih kami ucapkan jazakallah heran atas jawaban yang Ustaz sampaikan dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz untuk kajian kita dan di penghujung acara kita kami persilakan Ustaz untuk um, menyampaikan kesimpulan akhir. Silakan Ustaz. Ya, uh, alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa dan para pendengar Raja eh, Roja TV maupun eh, Radio Roja dimanapun saudaraku berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini pagi ini ya kita telah membahas dosa besar yang ke-68 yaitu al-makru wal qadi'ah yaitu makar dan tipu daya, makar yang jahat ya. Ini merupakan salah satu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya di dunia dan di akhirat. Ancaman di dunia, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Bahwa makar yang buruk itu, makar yang jahat itu tidak akan menimpa selain kepada orang yang merencanakannya sendiri, orang yang membuatnya sendiri. Siapa yang menggali lubang, maka dia yang akan terperosok sendiri ke dalamnya. Itu balasan di dunia dan balasan di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih al-makru wal khadi'atu finnar ya pembuat makar dan tipu daya itu di dalam neraka, makar dan tipu daya itu di dalam neraka. Nabi juga mengatakan ya wa ahlun nari khamsatun, penghuni neraka itu ada lima, salah satunya adalah rajulan la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa wa huwa yukhdi'uka an ahlika wa malika. Ya seorang yang e, penghuni neraka itu ada lima, salah salah satunya adalah orang yang pagi hari dan sore hari selalu menipumu ya tentang keluargamu dan hartamu. Jadi ini merupakan ancaman yang berat di akhirat kelak yaitu api neraka. Maka dari itu ya jauhilah sifat yang buruk ini karena ini adalah salah satu sifat orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan diri kita dari sifat yang tercela ini dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang dapat menjaga dan menjalankan amanah, menjaga rahasia, dan berlaku uh, hus, uh, berlaku baik dan uh, senantiasa berhusnuzon ya kepada sama kaum muslimin. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi tentunya bagi diri saya dan bagi para pendengar sekalian. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم